bisa melakukan pengajian ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah terhadap masjid ini dan juga memberi taufik kepada para takmir masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bihamdihi asyhadu pada kesempatan kali ini, topik yang ingin saya angkat yaitu tentang uh, hakikatul ya, yaitu tentang hakikat peribadatan. Karena kita semua sadar dan kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqatul jinna wal insa illa diabulun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Hidup kita adalah untuk beribadah. Maka tetapi kita berusaha untuk mengenal hakikat ibadah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin dan agar kita bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah. Karena siapa yang bisa mengenal dan merasakan hakikat ibadah dengan benar, maka dia akan mendapatkan hal ini, akan merasakan kelezatan dan kenikmatan dan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hakikat ibadah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya hakikat ibadah itu gabungan antara dua perkara yang sangat penting yaitu kamalul khul atau kamalul mahabbah yaitu kesempurnaan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala jika dua perkara ini tapi apabila seorang hamba setelah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan lezatnya dan khusyuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba beribadah kepada Allah Taala salat, uh, ibadah kepada Allah dia seperti hamba ibadahnya tidak terasa khusyuk dalam beribadah. Ini menunjukkan dia kurang dalam mewujudkan dua perkara ini. Sama lembul, sama mahabbah, kesempurnaan Maksudnya di hadapan Allah dan sempurna rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang pertama yaitu kamalul kesempurnaan rasa dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketahuilah ibadah itu dalam bahasa Arab diambil dari kalimat ya'budu ibadatan yang maknanya adalah zul, yang maknanya adalah kehinaan. Oleh karenanya dikatakan dalam bahasa Arab bagaimana kita dimaksud dalam kamus-kamus bahasa Arab jika dikatakan Tariqun mu'abbad jalan yang telah diibadahi artinya jalan yang telah ditentukan Sawatiatul Qadam jika jalan tersebut tadinya kecang atau melur apa lenggak-lenggok atau sulit sekal sulit untuk ditempuh kemudian diibadahi artinya ditunjukkan sehingga mudah untuk diinjak oleh kaki-kaki yang lewat Jalan yang seperti itu yang mudah untuk dilewati, yang mudah untuk diinjak, dihinakan oleh kaki-kaki, disebut dalam bahasa dengan tarikun mu'abbad, yaitu jalan yang telah diistilahkan. Demikian juga, digunakan dalam bahasa Arab, al-ibil al-mu'abbadah, unta-unta yang telah diistilahi, artinya apa? Unta-unta yang tunduk kepada tuannya, yang tunduk dan taat dan tidak di hadapan Ya. Itulah makna ibadah. Kul, ya. kehinaan dan kerendahan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berusaha mengingatkan kita kembali akan sendiri hakikat manusia. Bahwasanya manusia itu adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata butuh kepada Rabbul Alamin. Asa kepada butuh kepada pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kita seluruhnya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Allahu huwal ghaniyyul hamid. يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله سبحانه وتعالى وهي manusia kalian seluruhnya fakir butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Huwal Ghaniyul Hamid dan Allah Subhanahu wa taala dialah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Iya yudhibukum. Allah berkehendak Yudhibukum Allah akan memunculkan kalian, menghilangkan kalian, meniadakan kalian. Berarti di makhluk jadi dan Allah akan mendatangkan makhluk yang lain. Mama dzalika ala Allah bi aziz. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita bahwa Allah dialah Al-Ghaniyul Hamid, dialah Maha Kaya Maha Terpuji. Allah zatnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya tidak butuh kepada yang lainnya. Allah Subhanahu Allah tidak butuh kepada yang lainnya, yang lainnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Maha Kaya, sifatnya Maha Tinggi, Maha Sempurna. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan yang mengingatkan kepada kita bahwa kita makhluk. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita ini dan hadir senantiasa menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini hadir. Dan kita ini penciptaannya dan zat kita senantiasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dari Allah ya Sering manusia lalai akan hak dirinya. Bahwasanya dia adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarah yang begini dalam Al-Quran, dalam firman yang Kala innal insana la yatudha wa ahlu zina. Sesungguhnya manusia itu akan berbuat akan berbuat kezaliman. Kapan? Kalau ahlu zina, setelah dia merasa sudah cukup. Memiliki sesuatu. Ya, kadang dia lupa bahwasanya dia itu fakir, bahwasanya kesulitan yang dia rasakan, kemudian yang dia rasakan sungguhnya itu semata-mata karena dari Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala mencoba mengingat atau mengajarkan kita untuk mengingat kembali hakikat kita, hakikat diri kita. Dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa kita itu asalnya dari kita ada menjadi ada. Agar kita tahu apa hakikat diri kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Hal ala insan hinu min al-jahli, lam yakun syai'an mazkura." Allah Subhanahu Wa Taala Apabila datang kepada manusia Waktu masa di mana manusia tersebut hanya pun mazkura. Sama sekali sesuatu yang tidak disebutkan. Kisah seratus tahun yang lalu, tidak ada. Tidak lalu tidak ada di atas muka bumi ini. Bahkan bukan cuma tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yakun syai'an mazkura." Tidak ada dan tidak tersebutkan. Ada sesuatu yang tidak ada namun disebut tidak. Tidak Ketidakadaan kita sudah sempurna, tidak ada dan tidak disebut sama sekali. Sama sekali. Wujudnya tidak ada, penyebutannya pun tidak ada. Ketika kita. Mungkin Allah SWT menciptakan kita dengan karunia dia. Dengan karunianya, dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah ingatkan kepada kita, inilah hakikat kalian. Kalau ya SWT, bagaimana proses penciptaan kalian? Agar kalian sadar bahwa kalian jangan sampai angkuh, jangan sampai sombong. Kalian senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Yang nuril insanu, hingga kuliah. Hendaknya seorang manusia dari mana diciptakan. Yang itu kalimat Allah Saat kita ini dari tidak ada menjadi ada butuh kepada Allah. Untuk kelangsungan kehidupan kita senantiasa butuh butuh kepada pencipta kita. Karena kita ini percaya Allah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para siapa yang merasa butuh kepada Allah, dia akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. para siapa yang semakin dan bisa merenungkan hakikat dirinya, dan semakin merasa di hadapan Allah maka dia akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah. Barang siapa semakin merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, maka dia akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, makhluk yang paling merasa rendah dan yang paling merasa hina di hadapan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merasa butuh kepada Rabbul Alamin. Karenanya, tidak ada tidak untuk kita menggambarkan bagaimana rasa butuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau melakukan hajatul wajah, haji perpisahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkira di tanah Arafah, beliau salat sama berdiri keluar dan akal. Kemudian setelah itu beliau wukuf ke Arafah, ke Arafah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh khusyuk. Dari baca Quran sampai menjadi muslim. Mengadakan kedua tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tempat salat tiga hari. Dengan mengadakan kedua tangan beliau dan diriwayatkan segala tadi kesan untuk beliau jatuh maka beliau tetap memegang. Kita mengaku tangan beliau selain cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh dan khusyuk. Subhanahu Wa Alamin. tidak tidak mampu untuk seperti itu. Itu kalau berdoa berapa jam? Sering di berdoa satu jam. Tidak ada. kalau 10 menit permintaan sudah habis. Anda jangan nanti kalau haji yang bingung. Ya Allah, zaman saya berpoligami ya Allah. Ya Allah, berarti saya ya Allah. Saya tidak ingin jadi kontraktor seperti ya Allah. Bangun-bangun itu. Aku bingung, tidak Kenapa rasa kebutuhan kita kepada Allah sangat kuat? Sekali kita kita butuh kepada Allah. Dalam beribadah kita butuh kepada Allah. Dalam masalah kita kita butuh kepada Allah. Ada pengaji Sallallahu Alaihi Wasallam. di dikasih masuk surga. Yang pintu surga tidak aku surga. Dikasih kepada Allah. Kalau mereka tidak. Ya Islam. Saya waktu haji saya melihat ada seorang syekh, seorang dosen di Riyadh, berkor. Dia duduk dalam hajian, duduk setelah tanpa Arafah maka dia duduk bersandar di sebuah tiang, kemudian dia berdoa. Berdoa hukum, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjam-jam dan matanya mengalirkan air mata. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar rasa takir kepada Allah, rasa butuh kepada Allah. Berjam-jam matanya mengalirkan air mata untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bila dia tidak mampu, bingung, apa lagi, menangis juga nggak bisa. Rasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena Allah Subhanahu wa taala menonjolkan dan menampakkan sifat ubudiyah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah di masa di, pada kondisi-kondisi yang sangat penting dan mulia. Sekarang Nabi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah wa Rasulullah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah dan Rasulnya. Tetapi pada kondisi-kondisi yang penting dan mulia, Allah menonjolkan sifat ubudiyah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Muhammad adalah hambaku penghinaan dan perendahan. Allah Subhanahu wa taala berjalankan Rasulullah setelah Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa Allah nampakkan sifat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid Haram ila al-Masjid Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala Maha Allah yang telah memperjalankan hambanya kata Allah bukan perjalankan Rasulnya itu Allah memperjalankan hambanya karena Rasul adalah Abdullah kalau akan Allah akan sifat kemuliaan Nabi. Maksudnya Allah telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ketika Allah mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat yang mulia, di atas langit, di atas tempat yang tinggi, di atas langit yang ketujuh. Ini menerima perintah yang sangat mulia, perintah surat lima waktu. Allah pun menunjukkan menunjukkan kembali di kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, "Fa'alha ila abdihi ma'auha." maka Allah pun memberi wahyu kepada hambanya. Allah tidak mengatakan, maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya. Tapi Allah menunjukkan sifat ubudiyah. Maka Allah pun memberi wahyu kepada hambanya. Demikian juga terkala Allah SWT taala menantang orang-orang musyrikin untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Allah menjelaskan sifat ubudiyah Nabi Rabbah wa wasallam. Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina" Aku بسورة من مثله فدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Jika kalian wahai kaum musyrikin ragu dengan tafsir Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami kata Allah, ada dina kepada hamba kami. Surah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran di cerita Al-Quran jika kalian mampu. Inilah ikhwan fillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling merasa hina dan paling merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya, tasilni ila nafsi qurrata ain." Ya Allah, janganlah ya. Janganlah kau menyerahkan urusan kepada diriku ya Allah. Kau nanti pernah. Kau menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan يعني ولا تكلني إلى نفسي شهرة عين jangan kau serahkan urusan kepada aku ya Allah meskipun hanya setiap mata akhirnya Rasulullah mengajarkan dan Rasulullah menyuruh kita untuk seperti itu senantiasa hati kita tergantung kepada Allah makanya kita diajar untuk senantiasa berdoa akhirnya kita keluar rumah kita masuk dalam rumah ke masjid kita berdagang kita berinteraksi Lalu Rasulullah ajarkan doa kita makan selesai makan masuk WC keluar WC berhubungan dengan istri senantiasa kita diizinkan Allah atas nanti hati kita merasa butuh kepada Allah bahwa tidak mungkin sesuatu terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa qadidin. Hadani Allah wa iyyakum. Berikan hanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kondisi seorang hamba tatkala sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد seorang hamba sangat dekat dengan dia sedang sujud. Akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia itu, kepalanya dia letakkan di atas tanah. Kemudian dia mengucapkan mengakui ketinggian Allah kata Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Allah yang maha tinggi. itu, dia merasa hina. Dan mengakui ketinggian Allah tak sekali Allah Subhanahu wa taala dekat dengan dia. Bahkan paling dekat dengan dia. Dari sini kalau kita tahu rahasia kenapa doa merupakan ibadah yang sangat agung. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, doa huwa ibadah. Doa itulah inti dari ibadah. Doa itulah inti dari ibadah. Dan konsep seperti ini sama seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju arafah. Haji itu hukum di Arafah. Kita tahu bahwasanya haji memiliki rukun-rukun, bukan cuma wukuf di padang Arafah. Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di padang Arafah. Tapi Rasulullah mengkhususkan menyebutkan wukuf di padang Arafah karena pentingnya wukuf di padang Arafah jadi kita ingin diri haji. Demikian juga dalam hadis ini. Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Doa wal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini menunjukkan ibadah merupakan doa merupakan inti ibadah. Kenapa demikian tingginya itu? Allah? Karena tatkala seorang berdoa nampak kerendahan dia dan ketundurkan dia di hadapan Rabbul Alamin. Dan aku butuh dia dan hati yang sangat hina dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada cara dan upaya yang bisa dilakukan. Oleh karena dia mengadakan kesalahannya, kemudian minta kepada Allah Alam semesta ini. Oleh karena kesyirikan yang sangat berbahaya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa khusus menghadirkan rasa khusus kepada Allah secara bukan dalam perkara-perkara dunia dalam satu hadis meskipun hadis ini baik atau dari maknanya sahih kata ini Ibnu Utsaimin rahimahullah Rasulullah SAW pernah berkata, dia salah ahadukum rabbahu atau fi alihi kata Nabi SAW hendaknya salah seorang dari kalian Meminta kepada Allah meskipun hanya untuk perbaiki tali tegangnya. Ada seorang berdoa. Berdoa itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah menunjukkan kebenaran kepada Allah. Bahkan tali sendal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sendal kita. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya rahimahullah, para salaf dahulu sampai minta makanan berdoa dalam sujud mereka. Jadi ini sudah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Maka Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir menuju kota Madian dalam keadaan tidak masalah kaki dalam keadaan kesulitan sehingga dia pun kelaparan. Setelah dia menolong dua orang wanita meminumkan ternak-ternak mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tawalla ila فقالهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير Nabi Musa kelaparan. Nabi Musa kelaparan. Maka dia pun duduk bernaung bawah sebuah pohon sambil dia mengatakan Robi, ini lima ansasa ilayya min khairin fakir ya Allah aku sungguhnya fakir so, ada kebaikan yang kau turunkan kepada aku kondisi yang menunjukkan dia butuh dan itu ternyata lapar ingin Allah berikan makanan kepada dia Nabi Musa alaihissalam semua kepada Allah SWT lapar kita pun demikian kalau kita merasa kekurangan bukan hanya perkara yang bersabar, maka kita lapar, kita berdoa kepada Allah, berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya, ikhwan Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau seorang hamba memahami akan hal ini bahwasanya zatnya sangat tidak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan merasakan zatnya beribadah. Yang kedua, masalah kita sulit untuk bersyukur Allah Kenapa, ikhwan? Karena salat merupakan ibadah yang agung. Salat merupakan sarana dan kesempatan bagi kita Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajat kita kepada Rabbul Alamin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa bersabda, amal rukuk azimu rabb." Ada Allah maka agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma sujud, Tahu bin doa, maka min istajab lakum. Adapun sujud, maka sungguh-sungguh kalian berdoa. Perkara kita hina di hadapan Allah. Sungguh mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa orang yang yang sujud. Oleh karena kita sujud, kalau kita takbir Allahu Akbar sudah kesusuan di tidak ada. Seakan-akan sholat merupakan rutinitas bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Barang siapa sekarang sholat dia merasa butuh, merasa rendah, merasa hina, dia dapat Allah maka Allah akan berikan datang dalam sholatnya dan berikan kesusuan dalam Inilah hakikat ibadah yang hilang dari hati hati kita. Kalau kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilang rasa rendah di hadapan Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwan fillah, wa iyyakum itu pamanul mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia menuntut hari yang rendah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada Allah yang maha esa yang maha kuasa yang memiliki hati yang sangat sempurna rasa cinta kepada Allah yang telah memberikan dia berbagai macam karunia karena semuanya rasa cinta kepada satu zat itu oleh dua perkara yang pertama karena kemuliaan tersebut. Dan yang kedua karena kemuliaan tersebut. Sebagai permintaan. walillahi wabarakatuh a'la sebagai permintaan misalnya kalau hanya dua sahabat yang satu akhlaknya bagus, murah senyum, kemudian sempurna apa namanya tampan gagah ya. Kemudian yang kedua yang memiliki sifat yang kedua lagi orang ini orang yang pertama ini dia pun baik sering aja kita makan bakso, sering aja kita dikasir ya. ya teman-teman yang kedua si B ini si Pak si B mana? Si B orangnya apa namanya? Eh, tidak jaga, kemudian mulutnya kotor, kemudian kurus kecil dan menjengkelkan. Ya. Nah, yang kedua dia pelit. oke, yang ngajak makan ya, ngajak makan, tapi katanya bayar sendiri sendiri. Ternyata karena di suatu negara negara asing salah seorang masuk Madinah dia pernah belajar negara Amerika. dia dia makan sama teman saya eh kita makan ini eh ternyata itu buat diri sendiri ada di sana itu kalau macam makan saya sendiri sendiri mungkin ke Indonesia jadi iya. berarti aja dia makan makan yang banyak ternyata itu bayar sendiri sendiri kita subhanallah kita merasa cinta kepada Orang yang diri kita lebih cinta kepada orang yang sempurna sifatnya daripada orang yang kurang sempurnanya. lebih kita merasa cinta kepada zat yang baik kepada kita. Bagaimana antum tidak sayang kepada seorang yang baik kepada kepada antum yang memberikan kepada antum bantu antum kita akan sayang kepada dia. Ini kepada makhluk. Gimana ya Rabbul Alamin? Penguasa alam semesta ini. Dan begitu rahmat kepada kita, begitu sayang kepada kita. Dan begitu memberi karunia kepada kita dan sempurna sifat-sifatnya. Dan disebut dalam dalam sirah tentang Sa'ad bin Ubadah. Dia mengatakan bahwa kaum Ansar ya, Begitu juga kepada batu mubarak, karena kemudian di akibatnya. Kalau panahan dia paling jago, kalau naik kuda dia paling jago, kalau berenang dia paling jago. Cuma satu kekurangannya, dia punya jenggot. Kami termasuk mengatakan seandainya ada jenggot juga kami akan berikan untuk makan. Saat ya, mubarak supaya semakin sempurna. Ada rentang jenggot nggak di sini? Saya sering ditanya, itu tuh nggak ada jengotnya ya. Jadi ada rental nggak ada rental jengotnya? Kalau ada kita sewa. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami bilang sudah kita telah kumpulkan dua perkara ini. Kemudian suatu saat dan sifat-sifatnya dan kebaikan dan anugerahnya maka rasa cita semakin bertambah. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada yang maha sempurna sifatnya, maha sempurna kebaikannya. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Bagaimana rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih sayang kepada ibu terhadap anaknya Nah ini, ini benar Allah lebih sayang kepada hambanya daripada kehendaknya seorang ibu kepada anaknya kita harus yakin akan hal ini Itulah tauhid Rabbul Alamin. Maka siapa yang suruh, tapi kepada dia sendiri. Berhusnullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kemudahan kepada kita, berikan kehidupan kepada kita, memudahkan jalan kita. Itulah Rabb kita. Jadi katanya, setelah seorang beribadah kepada Allah dengan menemukan rasa cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beriman oleh Islam sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari yang lainnya. Maka Allah mengatakan di Quran ketika kita kata Allah Subhanahu Wa Taala Tetapi Allah Ibrahim Khalilah dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ibrahim sampai pada derajat ini kecuali Allah Subhanahu yasmahun. Kala Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim dengan perintah-perintah dan Nabi Ibrahim langsung taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa Ibrahim menjadi rasul. Dan Ibrahim alaihissalam yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Ibrahim dengan dan yang berkaitan dengan kecintaan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam kalau menikah dengan Istighfar. Boleh nggak Siti Sarah? Siti Hajar, Siti Aisyah, Siti Zainab, boleh nggak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh ya? itu hanya sekedar istilah saja artinya eh, tuanku atau kalau bahasa Inggris sebenarnya misis ya, sebenarnya lah ya, Kalau laki-laki tidi, kalau perempuan tidi jadi Cuma disingkat oleh orang-orang menjadi tidi. Siti Juleha ya. Kalau bahasa Inggris Siti Julia ya. Bahasa Inggris milenialnya Juleha. Kalau David bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia Daud. Joseph sama Yusuf. Kenapa sini ada Allah Yakum? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah yang sangat jadi Inggris. Ada tapi kata Allah Allah tidak menggerakkan anak kepada Nabi Ibrahim melalui Siti Sarah. Tapi hanya bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan memiliki orang putra. Segala dia mendapatkan cara mendapatkan membantu dia titik hajar. Jadi kalau kasihan melihat suaminya Ibrahim alaihissalam yang tidak memiliki anak, maka jadi kalau pun menghadiahkan siti hajar untuk dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam. Setelah puluhan tahun tidak memiliki anak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikah dengan siti hajar dan dianugerahkan seorang putra siapa? Nabi Ismail alaihissalam kecintaan yang selama ini, anak yang selama ini nanti nantikan dirindu rindukan, ya ternyata di oleh Allah pelajaran di pangkuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memenangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa anaknya yang sangat dia cintai diletakkan di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada manusia, tidak ada apapun. Di mana di di ini politikal Muharram Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan putranya Ismail yang merupakan anak yang dia nanti nantikan. Kemudian diletakkan di lembah tersebut. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin kurang merasakan tapi Allah sebagian teman saya saya baru bertemu dengan teman saya sejak tahun. Kita baru kemudian punya punya anak. Kita empat tahun saja tidak punya anak gelisah. Lima tahun apalagi lebih gelisah. Tahun lagi yang kedua tidak punya anak lagi. Tahun lagi ketiga tidak punya anak lagi. Mereka semua tahu teman saya teman tidak punya anak, akhirnya di hajian saya ketemu dia di hajian, kemudian pulang haji, alhamdulillah Allah berikan anak. Subhanallah itu benar-benar dia sayang kepada anak. Kenapa? Tahun penantian ini bukan perkara yang yang ringan. Lagi Nabi Ibrahim salam. Begitu datang Nabi nanti Allah perintahkan untuk bukan dari Nabi Ibrahim. Untuk memuji kecintaan Ibrahim, dan eh, tidak mungkin orang yang mengangkat Ibrahim sebagai yang Rahman kepada Allah. Kecuali itu terpuji dengan tempat hal haq perkara-perkara yang dikisah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia semula takkan putranya di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada manusia. Sehingga dihajar pun, kala Nabi Ibrahim alaihissalam kemarin, kasih dihajar pun, dia memanggil suaminya, wahai suamiku, Kenapa kau meninggalkan diriku dan putramu? Kenapa? Karena tidak ada sesuatu, pun, tidak ada kehidupan apapun. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berpaling dan terus melanjutkan langkahnya. Maka si raja pun berteriak untuk dua kalinya, wahai suamiku, kenapa kamu letakkan diriku dan putramu? Bahkan tidak ada kehidupan sama sekali. Namun Nabi Ibrahim terus keluar dan melangkahkan kakinya, tidak berpaling dan tidak menoleh sedikit pun. Maka akhirnya untuk ketiga kalinya si raja berkata, Allahu wa Kabihara. Allah telah merintahkan engkau untuk melakukan demikian. Kata Ibrahim, "Na'am, benar Allah telah merintahkan saya." Islam lagi la anak Kalau demikian caranya, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Ini cuma pertama. Sekarang yang kedua, Ikhwan Billah, Bani Allah Iyakum. Setelah Nabi Ismail alaihissalam sudah mencapai dewasa, masih dewasa. Dan istilah kita menjadi orang anak ini. Kalau kita punya anak ya, masih umur 5 tahun kita cinta. Umur 12 tahun kita cinta, namun sekarang anak kita dewasa, sudah berhasil, sudah belajar perkasa, bisa mewarisi, ilmu kita kita mewarisi ya sudah bisa kita banggakan. Itulah saat di mana kita sangat tidak kepada seorang anak. Itulah saat di mana hati seorang anak berpikir dengan anaknya. Kenapa? Anaknya berhadapan dia sudah berhasil menjadi orang. Oleh karena Allah SWT mengikutkan dalam Al-Quran. Alamma balagha ma'usa'i. Kala ya bunaya inni ra'afil manami an yadhahu. Katakanlah Nabi Ibrahim sudah mencapai masa dewasa. Allah menguji Nabi Ismail sudah mencapai masa dewasa. Allah menguji Nabi Ibrahim menyembelih anak yang sangat dia cintai. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim bermimpi bahwa oh, dia menyembelih anaknya. Maka dia pun langsung Nabi Ibrahim Allah menawar kepada Allah langsung sedang menemui Yang Ya jadi ini ara fil manami hanya azbahu. Wahai Ismail, saya melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Menurutmu bagaimana? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, anda al-nas. Kita jadi insya Allah minum sendiri. Bukan apa Allah perintahkan kepada Allah. Akan dapati aku termasuk orang sana. Ya, Nabi Ibrahim langsung saat. Ya, kemudian berdoa kepada Allah ya Allah. Ada yang lain kan perintah yang lain ya Allah. Ini anak saya saya sudah tunggu-tunggu sudah besar ya Allah. Kasih yang lain yang lain aja ya. Saya lakukan yang lain. Bunuh yang lain aja Allah. Tapi dan dan dan antum lihat, antum perhatikan. Wahyu Allah turun kepada Nabi Ibrahim. Wahyu yang paling rendah berupa mimpi. Bukan datang malaikat tapi dari Allah. Enggak, mimpi. Kalau kita kalau kita mimpi ya mungkin bisa kan, kali kan berkali, kalau dua kali tiga kali. Tapi kan tidak perlu mimpi itu mimpi ketiga, tetapi mimpi ah, tidak perlu menawar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mantapnya oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Ibrahim menjadi Rahman kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ikhwan yang kita dengar, ya, jika antum diuji oleh Allah dengan perkara-perkara yang antum cintai. Yakinlah bahwa Allah ingin menguji kecintaan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ingin punya mobil, antum saya mobil tersebut, antum setiap hari ya. Tahu-tahu ketabrak dari salah ya. Saya sudah 100 juta, saya juta 100 juta, saya keluar, ternyata ketabrak. Itu antum diuji. Hati antum cinta sama mobil, atau cinta sama Orang seperti itu ya. Mobilnya dicinta, hatinya yang sakit. Ya. Bukan mobilnya yang sakit lalu di sana subhanallah kenapa cintanya mereka berat pada mobil ada orang yang sangat cinta kepada istrinya cinta Allah jadikan istrinya meninggal dunia karena ingin puji apakah kecintaannya kepada Allah dia kedepankan atau kepada pada istrinya dan banyak kita yang diuji dengan apa yang kita cintai. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan raih ya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian apa yang kalian cintai yang kalian cintai kalau kita dari Allah ya kalau misalnya antum ada sebuah mobil kalau antum ingin meraih kecintaan Allah antum siapkan mobil tersebut saya siap menerima boleh ya boleh dicoba keimanan antum yang terakhir yang kita dari Allah ya sebagaimana dari kajian kita Ketahuilah bahwasanya bagaimanapun kita berusaha untuk mengenal hakikat ibadah, bagaimanapun kita berusaha rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita mewujudkan cinta kita kepada Allah, kita akan bisa beribadah kepada Allah bagaimana yang semestinya. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebagaimana yang sesuai dengan kemuliaan Allah yang sesuai dengan ketinggian dan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin kita bisa beribadah untuk menunjukkan yang seharusnya kalau tidak akan mampu. Hanya kita dapat orang orang soleh. Mereka setelah beribadah justru mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah bin Asfari, orang-orang yang salat malam Bagaimana menjadi salafi sementara kita jadi tidak? Renungkan diri kita. Bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Orbit aswari, kumir tersiru. mereka di waktu sahur mereka istighfar. Renungkan dosa-dosa mereka. Bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak istighfar kecuali sebagai ibadah. Mengakui kekurangan mereka tidak beribadah. Tidak ujuk dan bangga dengan ibadah yang mereka ketiga juga bapak saya masya Allah ya. Baru kita pakai kitab juga ngomong. Saya sudah jadi orang semua sekarang. Insya Allah ternyata saya hebat ya. Ternyata dan ternyata. Apa yang kita banggakan? Setelah itu saya berkata, Itu Wasallam tadi yang sudah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengingatkan kita agar kita hidup. Bagaimanapun kita beribadah kita tidak akan bisa beribadah sebagaimana mestinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suka haji pun diperintah setelah haji. Hajilah orang-orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jannatun illa jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah masih ceritakan para jamaah di istighfar. Ibu, in haitu afadun nas, astagfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala, wastagfirullah. Istighfar lagi kepada Allah Ini karena yang terjadi ikhwan ya Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berapa berapa tahun? 23 tahun. Tahun di Mekah 13 tahun di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membanggakan dakwah yang dia yang dia lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Setelah di penghujung hayat beliau turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Tapi di hati Rabbika wastasbir. Allah maka hendaknya engkau Muhammad dan beri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Dalam surat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala Jadi, Kenapa dia tahu bahwasanya Nabi akan segera meninggal setelah turun haji? Kenapa? Nabi telah datang pertolongan Allah, telah datang kemenangan Allah. Orang-orang bertolak masuk Islam, tapi Nabi sudah Nabi sudah Ibnu Abbas pun bersedih. Dia tahu bahwa Nabi akan meninggal. Karena telah bersama 23 tahun dan bukan telah selesai telah berhasil. Namun ingat, puluh tiga tahun berdakwah, Nabi disuruh beristighfar kepada Allah. Dan kita untuk menjatuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun bertawa dengan begitu sulitnya. Dia dilengkap, dicerca, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyihir. Diusir dari kotanya, محمد ہوتا ہے پکڑا دنیا Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Nabi berkata, apa secara rukun dan secara sujud menjalankan Allah yang menyuruh beliau untuk beristighfar. Apapun kita ikhwan, apa yang kita mau banggakan? Orang tahu, oh, saya tahu di sana, masya Allah, yang hadir sekian sekian penuh masjid, penuh negara orang itu masjid. Mau banggakan apa yang mau kita banggakan? Amalan banyak juga. Tidak, sedikit sedikit tidak ya diterima ikhlas tidak juga tidak tahu. Allah alam semuanya. Terus apa mau dipertanyakan? Jadi kan kita dijelaskan kalau ya itu selama Allah masih berikan kita kesempatan untuk bernafas kita berusaha kita untuk beribadah kepada Allah dengan mewujudkan dua hakikat ibadah yaitu kamalul kamalul muhabbah sempurna rendah di hadapan Allah dan sempurna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai setelah kita beribadah kita ujub kepada Allah Subhanahu wa taala demikian saja yang kita sampaikan pada uh, kesempatan kali ini mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan kalau tidak ada alhamdulillah nah, pertanyaan pertanyaannya orang dalam masjid imannya bertambah setelah keluar imannya berkurang banyak godaan terus bagaimana cara mencari rezeki yang halal gitu kan ya, maksudnya dia tergoda bersolat pasti mungkin tergoda gitu ya. ya. Begitu. Ya, mungkin tergoda sehingga akhirnya mengambil harta yang halal. Ya. Dan mengambil harta yang yang haram. Ini kalau bilang dari Allah ya. Yang benar maksudnya kalau kita ikut pengajian iman bersama begitu keluar begitu banyak perusahaan dengan terlalu banyak bunga yang sekarang Ya. Bagaikan kambing-kambing di antara kembang-kembang memang ini tidak kembang iman kita tadinya dari kias di masjid akhirnya kena roaming seluruhnya gimana tidak kembang iman kita akhirnya kita bertanggung kepada Allah Subhanahu kita banyak Makanya kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bila haitu yang kau bertakwa kepada Allah Haitu makun Di mana saja yang kau berada Dan apa saja yang kau berada Kalimat haitu berkaitan dengan waktu dan tempatnya di mana saja engkau berada dan kapan saja engkau engkau berada. salah engkau di masjid, salah engkau di pasar, salah engkau dilihat oleh orang lain, tak salah engkau berdirian di kamarmu, di hadapan internet, di hadapan bola, di yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ini adalah bahwasanya kita tidak akan dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat kelak dan yang akan menjadikan kita Rabbul Alamin penguasa alam semesta ini yang telah menciptakan kita dan telah memberikan kenikmatan kepada kita dan akan akan meminta pertanggungjawaban atas nikmat dan amalan yang kita lakukan dan siapa setiap dengan jawaban dari yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala silakan lakukan apa saja silakan lakukan apa saja jelas kita semua akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau apa yang salah itu. Mencari rezeki Allah tentu dengan cara yang yang benar ya. Dengan cara yang disalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak boleh mencari rezeki dengan cara sembarangan. Namun bagaimanapun ikhwan Jadi beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa ia yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. suku yarzuquhu hai itulah yang kasih. Allah memberikan berikan rezeki kepada dia dari arah-arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau kita sudah berusaha kemudian kok tidak dapat dapat duit ya? Kok kayaknya sulit rezeki ini, jadi kelakuan kita kurang, percaya kita. Berdoa kepada Allah, Setiap malam sholat malam, kepada Allah minta dimudahkan rezeki. Kenapa Allah tidak kabulkan? Allah turun ke langit dunia agar kita malam terakhir. Allah mencari-cari hambanya, Allah menawarkan kepada hambanya. Mana hamba-hambanya yang bangun marah? Ya Allah Subhanahu wa taala hal min mustaghfirin an yaghfira Apakah ada di antara hamba-hamba yang berzikir atau anda mengucapkan permintaan atau aku tidak kepadanya? Hal min sa'in yang ya yaghfira Apakah ada di antara hamba-hamba yang minta maka aku akan kabulkan permintaannya. Kalau kita tiap hari sholat malam, insya Allah dimudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan penuh kesempatan karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala jadi banyak ya? berkaitan dengan doa apakah wajib kita berdoa dengan bahasa Arab tidak tahu bahasa Arab bagaimana berdoa kalau gitu kalau wajib berdoa dengan bahasa Arab banyak orang tidak bisa berdoa satu masjid ini paling berdua paling berapa orang? Saya, terus mungkin imam, amir, beberapa orang sudah penting kita bisa berdoa enggak doa dengan doa saja bahkan berkala sujud saya sudah tanyakan kepada orang masyarakat di Madinah yang mengatakan boleh seorang berdoa dengan bahasa Arab jadi tidak mau berbahasa Arab berbahasa sedang sujud Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Riyadhus Qalihin. Dan ya, boleh seorang berkata kepada sujud, ya Allahumma bini baitan. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah. Ya, berdoa dia dalam kita kita ketika sujud, Ini kepada Allah, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Boleh ya Allah, sering kontrak ya Capek saya kontrak ya Allah. Di antara, di antara kebahagiaan di suatu dalam salah satu minat ada di antara tiga kebahagiaan, lebih luas ya, rumah yang luas atau salihah istri yang salihah dan kendaraan yang mudah untuk dinaiki. Maka dari iman itu Allah itu bagaimanapun. Bagaimanapun yang paling asal adalah berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa-doa Nabi adalah doa yang jamin, yang mengandung makna yang sangat dalam. Ya. sedikit tapi maknanya sangat sangat dalam semua yang kita lakukan terkadang yang kita lakukan terkadang keliru ya kita itu tidak jadi masalah meskipun kita akui yang paling afdal adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi waktu dan tidak ada salahnya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar sambil meniatkan apa yang kita kehendaki karena ini doa yang mencakup segala permintaan tanpa apa yang kita minta kecuali tiga perkara kebaikan di dunia kebaikan di akhirat dan diselamatkan di, di, dari siksa api api neraka kecuali kita ingin yang saya tafsir berdasar Ali bin Abi Thalib yang berdoa untuk mendapatkan istri yang soleh adalah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Istri yang oleh marilah para bapak-bapak kita berdoa Rabbana agar mendapatkan istri yang yang soleh ini di antara doa umum lah banyak. Ya, doa satu jam kita ini. Setelah sholat fardu dengan mengangkat tangan, Qanibillah dan Allah iyyakum bukan merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat fardu kemudian beliau berdoa dengan mengatakan apalagi berjamaah akan tapi doa kapan saja doa kapan kapan saja Allah ini ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu Allah kepada aku, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Oleh karenanya, Allah kapan saja yang tidak boleh memutuskan hanya berdoa setelah setelah sholat fardu. kita ingin berdoa, setelah ingin berdoa, lagi di jalan ingin berdoa, lagi sedih berdoa, taala mengkhususkan hanya tiga saat berdoa setelah sholat bagus ya, sehingga kalau tidak berdoa kayaknya salah gak enak sama imamnya gak enak akhirnya bagaimana? lagi tidak demikian silakan berdoa kapan saja ya kadang orang hanya berdoa setelah sholat fardu ini merupakan akhir dari keliruan berdoa kapan saja dan biasakan kita berdoa ikhwan Misalnya, waktu-waktu mustajab, bukankah di antara ada dari komat, waktu mustajab? Bukankah kita masuk masjid, Tempat yang salah sini, ada setelah anda. Mau jadi maling yang ngobrol, ada yang ngobrol. Tatkala seperti malam yang terakhir, berdoa kepada Allah. kalau burung hujan lewat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saya berdoa jika kita berangkat untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang lama ada waktu tujuh. Apakah boleh membaca doa yang lain sudah baca pada sujud yang sudah ditunang membaca? Intinya setelah mengajar mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, lebih suci, banyak sekali kita boleh berdoa dalam tuh sujud. Dan boleh sama, tidak jadi masalah. Tapi mengapa jadi imam? Lain sama makmum ya. lagi ada yang di luar bahwa Banyak yang gelegean, apa batuk tiba-tiba. Makanya kalau kita jadi imam ya, itu wajarnya jadi Demikian juga jadi makmum. Jangan doa lama-lama imamnya sudah rakaat berikutnya masih doa Ini namanya tidak mengikuti imam. Kalau sholat tidak sabar bertakbir. Jika imam bertakbir maka bertakbir. Artinya jika imam sudah tidak gerakan kita juga ikut gerakan. Tapi kalau sholat sendiri silakan. Sholat sendiri silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menangis kepada sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengeluhkan keluh kita kepada zat yang sangat cinta kepada hamba yang lebih dari kita yang ibu kita terhadap diri sendiri. Ustaz bagaimana cara kita agar sholat kita khusyuk? Padahal anak sudah berusaha, berusaha untuk khusyuk, tapi sulit. Sulit. Memang masalah khusyuk perkara yang perlu perjuangan. Disebut dalam hadis yang sahih bahwasanya cara azan maka digunakan maka setan pun hari terjerit-jerit. mengeluarkan khusyuknya yang besar sehingga jadi tidak dengar azan. Itu sudah azan maka setan kembali jadi memang sebelumnya itu masalah langsung datang setan atau mengingatkan kita maka dia akan mengingatkan hari disebutkan kita akan mengingatkan kita pada perkara-perkara yang kita lupakan jadi kalau kita lupa sesuatu kita ingat kapan Tidak sholat bukan cuma saya pun demikian <laughs> kita kita dari siapa kriteria juga orang yang hidup bisa sendiri dia merasa butuh dalam sholat. Jika kesempatan orang untuk akan minta kepada kepada Allah. Kemudian kita tahu berkasih bahwasanya Allah tidak akan memberikan pahala kalau kita kecuali sebagai kadar yang kita khusyui. Kadar yang kita khusyui. kalau kita Allah Akbar melayang, kita kita tarik. Kalau kita biarkan, nanti pagi saya ke pasar nanti ketemu nanti dia jualnya sepuluh ribu saya harus sama delapan ribu sudah lah, ini benar subhanallah makanya dan itu terkadang kita sadar namun tidak diarkan ya ini jadi masalah Sekarang kita sadar dia pikiran kita sedang lain kita biarkan ini tidak boleh segera kita tarik ada di konisilah dan Allah di antara hal yang sangat berharga dari kehidupan kita sehari-hari Orang siapa yang tukang maksiat, tukang gibah, ya, menjelek-jelekan saudaranya, menghina saudaranya, ya, saudaranya, tidak menjaga pandangan matanya, dia tengah lihat ini, melihat sana sini, akhirnya bagaimana dia mau khusyuk? Bagaimana dia mau khusyuk? Dia umbar pandangannya melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia mau khusyuk? misalnya dia biarkan untuk mengucapkan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau khusyuk sehingga dia biarkan untuk mendengarkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimah Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya hanya hati itu berkhianat kepada kita butuhkan. Sekarang kita butuhkan hati kita untuk khusyuk dalam doa, hati kita tidak mau. Kenapa karena kita tidak mau hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita bermaksiat, kita beristighfar, hati kita kembali bersih. Jadi kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Pengaruh ini dari hari sangat kan waktu khusus. Jika juga agar bisa masuk segera ke masjid. Pandang azan, ya, sudah berwudu jalan ke masjid. Jangan malah ngobrol-ngobrol ya. Misal imamnya paling lama, bukan lagi. Apalagi itu, saya tadi setengah jam setelah ada kampung, tunggu bentar, masih lama. Imam biasanya 10 menit baru komat. Ini ngobrol terus, ngobrol. Begitu, di mana lah khusyuk begini caranya? Kalau begitu kurang hal saya Allah Subhanahu wa taala bergerak bergerak menuju masjid belum untuk mencari salam. Ingin ini seperti itu. Cuma jangan bisa bisa ngomong doang tapi tidak beramal. Mengingat saudaranya ikhwan yang kita ke masjid, ingatkan satu kanan masjid, taman bersegera di masjid yang kita inginkan. Adapun kemudian tidak bergerak ke masjid bagi laki-laki bagaimana dia bisa masuk dalam alamat. Allah alam besar. Yang paling kuat ketika sholat dua rakaat atau duduk keluar atau istirahat, saya katakan yang lebih kuat Allah alam besar adalah duduk istirahat. Ada yang satu salam namun dua rakaat seperti sholat sholat subuh dan juga sholat sholat sunnah dua rakaat ini sangat yang dipilih oleh eh, masyaikh kita seperti Syekh Albani, Syekh Ubaimi dan Syekh Iqbal rahimahumullah taala dan saya sendiri terkhusus masalah ini uh, bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah setelah sholat dua rakaat satu salam dengan duduk istirahat. besar Bolehkah kita mencontoh rasa kecintaan kepada Allah dari orang-orang tertentu atau bumi? Karena mereka sangat menunjukkan rasa cintanya kepada Allah saat melakukan ibadah. cinta rasa cinta bukan hanya pengakuan, tetapi butuh bukti. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh bukti yang Allah berfirman, kul in tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakanlah, jika kita kepada Allah, maka ikutilah aku Rasulullah. Dan Allah akan disediakan cinta kepada kalian. Cinta itu masalah hati, masalah lisan. Bukan hanya omongan, bukan hanya pengakuan, tapi di hati secara kita beribadah. Bukan rasa cinta, bukan kita bilang cinta kepada Allah, tapi bermaksud itu mungkin berbuat syirik. Ada orang langsung cinta kepada Nabi, ini berarti. Ini dengan kitabnya al-istiqamah eh, eh, kepada Nasri, dia menyebutkan banyak orang-orang orang-orang yang menyimpang yang mereka datang kepada Nabi beri. kepada Nabi ngaku cinta kepada Nabi Kalau mereka tidak cinta kepada Nabi mereka datang kepada Nabi karena ada maunya ingin minta Nabi menjadi wasilah kepada Allah ada maunya oleh karena datang kepada Nabi perintah mereka itu mereka tidak kerjakan kita jauh dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi mereka datang ke kumpulan Nabi, mereka mau ya, saudara-saudara ingin hajatnya dipenuhi. Siapakah ya, cinta seperti ini? Cinta itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kalau kita cinta kepada istri kita, apa saja omongan istri kita pada saat atau tidak? Apa begitu atau tidak? Seperti yang tidak cinta Bahkan diomongin tidak apa-apa. Diomongin tidak apa-apa. Karena kita cinta kepada apa? Istri kita. Apa namanya? Uh, dalam satu syair orang yang mengatakan apa? wa in ta'ani an yasani bisu'in eh, wa harrani an an akun an ani akturu bidzalika. Jadi dia meskipun kau telah menyakitiku dengan dengan apa namanya uh, menghinakan aku atau aku kira karena aku sudah di meskipun untuk yang penting jadi kita pun aku sendiri. Jadi ikhwan dibilang dari Allah ya, rasa cinta ada ada. perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukti cinta. Ada pun hanya omongan tidak, tidak bisa. Amalan kita masalah amalan ha, amalan hati. Saya disebutkan bukan karangan saya, itu perbuatan perbuatan dunia dalam kitabnya Jamil Masal. Saya pernah dibilang teman-teman saya, keimanan tanpa keraguan adalah layaknya binatang keraguan pada jembatan emas menuju keyakinan ini pendapat mazhab Asy'ariyah. Mereka menyatakan iman tidak boleh diraih kecuali setelah ragu. Jadi orang disuruh akhir dulu. Kamu beriman nggak? Kamu, kamu pernah ragu nggak? Kamu nggak ragu ragu dulu, suruh akhir dulu tidak boleh. Ini dibantah oleh orang Asy'ariyah sendiri atau ahli sunnah seperti dari dari disebutkan oleh oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam hari jilid 13 dia menukil perkataan Ghazali. Bagaimana mereka mewajibkan keraguan bagi orang-orang awam? Bagaimana mereka bisa meraih keimanan kepada Allah harus melewati tahap-tahap di antaranya harus ragu dahulu. Harus ragu dahulu. Itu keimanan itu dengan sini. Bagaimana kita salah orang menyaksikan kebesaran dulu kebesaran apa namanya kebesaran Allah yang sebelumnya, bagaimana perubahan alam semesta dan fitrah. Ulang-ulang ada katanya Allah itu fitrah dalam hal tidak kita dipungkiri. Yang memungkiri hanyalah orang-orang yang sombong dan angkuh seperti orang-orang ateis dan orang-orang Soviet yang mereka sok-sok mengaku tidak adanya Allah dalam hati mereka mengakui adanya Allah. Tidak mungkin untuk menghilangkan fitrah antum. Jadi kalau mengatakan tidak mungkin beriman kecuali dengan dulu ini perkataan kufur. Bagaimana antum mewajibkan kepada orang untuk pakai dulu? Kafir atau tidak? Orang ragu tentang Allah kafir atau tidak? Kami boleh ragu dengan Allah. Tidak boleh ragu dengan kekuasaan Allah ini. Kamu kafir dulu ya baru nanti beriman. Tidak mungkin kamu beriman kecuali setelah kafir dulu. Kalau begitu orang terus ragu yang dari mana beriman? Ini tidak benar. Ini masalah yang batin yang terdibantah oleh para ulama seperti dengan bantahan yang panjang lebar. Bagaimana menemukan rasa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri? Akhwani fillah dan yang Pengajian yang panjang ya. Saya rasa sudah selesai insya Allah. Kalau pada waktu lain kita akan masalah masalah lain. Demikian saja ya, kami fillah dan yang apa yang dilakukan dengan pada kesempatan kali ini yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari pribadi saya dan dari segala fitan saya dari syaitan semoga Allah maafkan saya dan maafkan Masuk sekalian Hadana Allah wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.